Sesungguhnya ya umat al-Islam, kehidupan di dunia adalah merupakan darul ibtila, penuh dengan ujian dan cobaan. Syaitan telah bersumpah di hadapan Allah untuk menyesatkan hamba-hambanya. Iblis berkata, "Fabima aghwaytani la'aq'udanna lahum siratakal mustaqim." Karena engkau ya Allah telah menyesatkan diriku, maka aku sungguh akan sesatkan mereka dari jalanmu yang lurus. Maka syaitan pun dengan bala tentaranya saling membantu dan saling memberikan wahyu di antara mereka untuk sama-sama menggoda manusia dan menghalang-halangi manusia dari jalan Allah. Allah berfirman, "Wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwan syayatinal insi wal jin yuhi ba'dhum ila ba'din zuhrufal qawli ghurura." Demikianlah kami jadikan untuk setiap nabi itu syaitan-syaitan dari kalangan jin dan manusia yang saling mewahyukan satu sama lainnya dengan ucapan kata-kata yang indah dan menipu. Tak pernah mereka berhenti untuk menghalangi manusia dari jalan Allah. Berbagai macam cara mereka gunakan untuk menggoda manusia dari jalan Allah Rabbul Izzati wal Jalalah. Ketika seorang hamba lalai di sanalah syaitan akan masuk untuk menggodanya. Di sanalah syaitan akan menang terhadap manusia. Karena Allah berfirman, وَمَنْ يَعْشُ عَنْ ذِكْرِ الرَّحْمَنِ نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانًا فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ Barang siapa yang berpaling dari zikir kepada Ar-Rahman, maka kami akan jadikan syaitan sebagai temannya dan setan itu akan senantiasa menemani dia. Ummat al-Islam, Sesungguhnya jihad melawan syaitan adalah merupakan jihad yang wajib. Oleh karena itu Ibnu Qayyim mengatakan bahwasannya antara jihad melawan diri sendiri dengan jihad melawan musuh di luar ada jihad yang ketiga yang harus kita lakukan. Karena yang ketiga ini adalah musuh yang tak terlihat. Ia adalah musuh yang senantiasa memberikan was-was dalam hati manusia ia yang senantiasa memberikan syubuhat pemikiran-pemikiran yang menyimpang. Ia yang memberikan motivasi untuk syahwat. Ia adalah syaitan. Ia adalah iblis dan bala tentaranya ya umat al-Islam. A'azzani Allah wa iyakum. Akhal Islam a'azzani Allah. Berbagai macam cara iblis menggoda manusia. Banyak pintu-pintu yang dimasuki oleh iblis la'anahullah. Allah untuk menghalang-halangi manusia dari jalan Allah Rabbul Izzati wal Jalalah. Di antara pintu itu ya akhi yang pertama adalah yaitu pintu nisyan wal ghaflah, pintu kelalaian, pintu lupa dijadikan oleh seorang ham, oleh setan seorang hamba lupa kepada Allah. Dijadikan oleh setan seorang hamba lalai dari zikir kepada Allah. Maka di sanalah setan masuk di sanalah setan menggoda seorang hamba. Sebagaimana telah saya sebutkan ayatnya tadi. Akhul Islam a'azzani Allah wa iyyakum. Oleh karena itu Abdullah bin Abbas. Semoga Allah meridainya berkata. Inna syaitan jathimun ala qalbi, ala qalbi mri'in muslim. Sesungguhnya setan itu kata kata Ibnu Abbas senantiasa mengawasi hati seorang hamba Fa'idha Allah khanas. Apabila ia berzikir kepada Allah, maka ia akan menyelinap, ia akan bersembunyi. Fa'idha was waswas. Tapi kalau ia telah lalai, maka setan pun akan memberikan was-wasnya kepada dia. Di antara pintu itu ya akhi, yang dimasuki oleh syaitan yaitu al-jahl, kebodohan terhadap agama Allah. Dengan kebodohan itu syaitan berusaha untuk mengotak-atik seorang hamba dijadikan atau dijadikan dipandangkan sesuatu itu baik padahal tidak baik di sisi Allah dijadikan sesuatu itu seakan-akan jalan yang lurus ternyata itu bukan jalan yang lurus akhul Islam a'azzani Allah wa iyyakum ia adalah sehingga akhirnya seorang hamba menjadi orang yang paling merugi hidupnya sebagaimana disebutkan dalam ayat surat Al-Kahfi Allah mengatakan, "Maukah beritahu kepada kamu ya siapa yang paling yang paling merugi jalannya?" Alladzina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya, yaitu orang-orang yang tersesat usaha mereka dalam kehidupan dunia, wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a dan mereka menganggap bahwasanya mereka telah berbuat baik sebaik-baiknya. Karena syaitan ya akhi, mempergunakan kebodohan seorang hamba sehingga ia pun menghiaskan seakan-akan sesuatu yang buruk itu menjadi baik seakan-akan yang baik itu menjadi buruk demikianlah pandainya syaitan untuk menghalang-halangi manusia dari jalan Allah Subhanahu wa taala umat al-Islam di antara tata cara syaitan untuk menggoda manusia yaitu dengan adanya tipuan-tipuan Tidakkah kita ingat ketika iblis memutarbalikkan fakta kepada Adam alaihissalatu wassalam? <clears throat> Ketika iblis menamai buah yang dilarang oleh Allah dengan buah apa? Buah khuldi katanya. Kenapa disebut oleh iblis sebagai buah khuldi, buah kekekalan? Karena iblis menganggap, iblis memberikan kesan kepada Adam bahwasannya justru hai Adam, kalau kamu makan buah itu kamu akan kekal dalam api dalam di dalam surga. Oleh karena itulah Allah Subhanahu wa taala mengkisahkan bagaimana iblis menggoda Adam alaihissalatu wassalam di dalam surat Al-A'raf. Allah mengatakan di dalam surat Al-A'raf "Fawaswasalahuma syaitan liyubdiya lahuma ma wuriya anhuma min sawatihima." وقال ما نهاكما ربكما عن هذه الشجرة إلا أن تكونا ملكين أو تكونا من الخالدين Lalu setan pun memberikan was-was kepada keduanya agar mereka berdua memperlihatkan aurat-aurat yang telah Allah tutup kepada mereka. Apa kata iblis? Sesungguhnya tidaklah Rabbmu melarang kalian dari makan buah ini kecuali agar kalian tidak menjadi malaikat dan agar kalian tidak kekal dalam surga. Diputar balikan fakta itu oleh iblis. Sehingga Adam menyangka dan mengira bahwasannya justru kalau makan buah itu dia akan kekal dalam surga. Subhanallah, Demikianlah di zaman sekarang ya akhi. Mereka-mereka yang menghalang-halangi manusia dari jalan Allah. memutarbalikan fakta. Sesuatu yang hak. Dijadikan dipandang seakan-akan batil. Dan sesuatu yang batil. Di, di, dihiasi dengan kata-kata yang indah. Sehingga terlihat sebagai sebuah kebenaran. Ia dan billah. Di antara pintu yang dimasuki oleh syaitan Tata cara iblis untuk menggoda manusia ya akhi. Yaitu dengan cara takhwif. Ditakut-takuti seorang hamba. Untuk menjalankan perintah Allah. Makanya Allah berfirman. Innama dzalikumus syaitanu yukhawwifu awliya'a Fala takhafuhum. Wa khafuni in kuntum mu'minin. Sesungguhnya kata Allah. Itulah syaitan. Menakut-nakuti menakuti, menakut nakuti wali walinya sendiri. Allah berfirman, maka janganlah kalian takut kepada mereka. Tapi takutlah hanya kepadaku saja, kata Allah. Jika kalian memang orang-orang yang beriman kepada Allah. Syaitan terkadang, ya akhi, menakut-nakuti hamba ketika seorang hamba ingin meniti jalan sunnah. Ketika seorang hamba ingin melaksanakan perintah Allah dan Rasulnya, setan akan berusaha menjaga dia, menghalang-halangi dia, ditakut takutinya Nanti kalau engkau melakukan ini, nanti rizkimu akan seret, nanti kamu akan susah bekerja, nanti kamu akan dimusuhi manusia dan lain-lain. Seorang hamba yang beriman Ketika ia tahu bahwa itu adalah godaan syaitan, maka ia akan terus berjalan untuk mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala, umat al-Islam. Oleh karena itu disebutkan dalam hadis bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, "Idza arada al-'abdu an yuslim, Qa'ada syaitanu fi tarikil Islam. Apabila seorang hamba ingin masuk Islam, setan akan duduk di jalan Islam. Lalu dia berkata, kalau kamu masuk Islam, kamu akan ditinggalkan oleh sanak kau saudaramu. Kamu akan dimusuhi oleh orang tuamu. Fa'idha aslam, tapi si hamba ternyata tetap masuk Islam. Apa yang terjadi kata Rasulullah Qa'ada syaitan ala tariqil hijrah Setan akan duduk di jalan hijrah Dijadikan si hamba ditakut-takuti Jangan sampai dia hijrah Setan berkata kalau kamu hijrah, kamu akan meninggalkan negeri kamu, kamu akan meninggalkan harta kamu dan rumah kamu. Tapi ternyata seorang hamba tetap hijrah di jalan Allah. Maka kemudian setan pun menggoda lagi kata Rasulullah. Demikian seterusnya ya akhi. Setan tak akan pernah berhenti menakut-nakuti seorang hamba dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu ya akhi, seorang hamba hendaklah memperkuat rasa takutnya kepada Allah. Yakinlah bahwasanya adab Allah lebih berat daripada adab manusia. Yakinlah bahwasannya apa yang dijanjikan oleh syaitan adalah hanya sebuah bualan semata. Hanya sebatas dusta-dusta dan janji-janji omong kosong ya umat Islam. Umat Islam. Di antara tata cara iblis menggoda manusia. Yaitu dijadikan dihiaskan sesuatu yang buruk menjadi baik. Dan disiaskan yang baik seakan-akan menjadi buruk Itulah yang dilakukan oleh iblis la'anahullah. Tazin, yaitu menghiaskan seseorang hamba kepada dia seakan-akan sesuatu perkara itu baik di sisi mereka dengan akal-akal mereka dengan pintarnya bersilat lidah agar manusia menerima sesuatu yang ternyata bertentangan dengan hukum Allah Subhanahu wa taala umat al-Islam maka dari itulah Sungguh sangat berhak kita untuk menjadikan setan sebagai musuh kita yang nyata. Sungguh sangat berhak kita untuk berjihad melawan syaitan. Makanya Allah mengingatkan, Inna syaitana lakum aduun, fattakhiduhu aduwa. Sesungguhnya setan itulah musuh buat kalian. Maka jadikanlah ia sebagai musuh, bukan sebagai teman kita. Aku lu qawli hadha, wa astaghfirullah walakum. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وآله وصحبه ومن والاه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أمة الإسلام akan tetapi Allah dan Rasulnya memberikan kepada kita jalan agar kita bisa selamat dari godaan syaitan. Tentunya keselamatan seorang dari syaitan adalah merupakan keselamatan agama seorang hamba. Ketika seorang hamba berhasil selamat dari godaan syaitan, maka ia akan berhasil menyelamatkan agamanya. Ia akan bisa menyelamatkan hatinya. Ia akan bisa menyelamatkan merupakan modal dia menuju kehidupan akhirat kelak. Lalu apakah bimbingan-bimbingan dari Allah agar kita tidak terpedaya oleh syaitan? Yang pertama ya akhi, yaitu mempelajari langkah-langkah syaitan. Karena Allah berfirman, "Wala tattabi'u khutuwati syaitan." Jangan kamu mengikuti langkah-langkah syaitan, kata Allah. Imam Sufyan al-Thawri berkata, sesungguhnya langkah syaitan lebih halus daripada sutra. Terkadang seorang hamba tidak terasa, ia telah diseret oleh syaitan, na'udzubillah. Di zaman ini ya akhi, berbagai macam media, kemudahan teknologi, terkadang menjadikan seorang hamba lalai dan lupa. Sehingga dia ter, tidak terasa terjerambab dalam jaring-jaring iblis. Kita lihat, ada seorang hamba yang tadinya bertakwa kepada Allah. Namun karena ia tertipu oleh media-media elektronika, di jaring sosial dan yang lainnya. Akhirnya dia pun lebih disibukkan dengan hal-hal yang tidak ada manfaatnya. Ia pun kemudian jatuh kepada maksiat dan syahwat. Ia dan billah. Kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari hal itu. Maka ini yang pertama ya akhi, pelajarilah langkah-langkah syaitan itu. Karena syaitan sangat pintar dan lebih berpengalaman dari kita untuk menyesatkan hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua ya akhi, agar kita terlindung dari syaitan, yaitu kasratu zikrillah, dengan banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Seorang hamba yang banyak berzikir kepada Allah, maka syaitan akan akan jauh darinya. Ketika Allah mewahyukan kepada Yahya bin Zakaria untuk menyampaikan lima perkara Ternyata Yahya bin Zakaria agak terlambat untuk menyampaikannya, menyampaikannya. Lalu ditegur oleh Nabi Isa alaihissalam. wassalam. Maka Yahya Zakaria mengumpulkan orang-orang semua di masjid sehingga masjid pun menjadi penuh. Di antara perkara yang diwahyukan oleh Allah kepada Yahya apa? Alaikum bizikrillah. Hendaklah kalian berzikir kepada Allah. Karena permisalan orang yang berzikir adalah orang yang dikejar oleh musuh Lalu kemudian ia bersembunyi di sebuah benteng yang kokoh. Demikianlah syaitan. Syaitan berusaha terus mengejar manusia untuk menggoda dia. Ketika ia berzikir kepada Allah, maka ia telah berlindung dengan benteng yang kokoh dan kuat. Ia adalah zikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu ya akhi, Allah dan Rasulnya menyuruh kita banyak berzikir يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا Hai orang-orang yang beriman Berzikirlah kepada Allah dengan zikir yang banyak dan bertasbihlah kepada Allah di waktu pagi dan petang. Itu yang diperintahkan oleh Allah. Kemudian yang ketiga ya akhi, kita terus menuntut ilmu Allah. Duduk di majlis-majlis ilmu, yang dia ajarkan padanya Al-Quran dan hadis sesuai dengan pemahaman para ulama dari kalangan sahabat tabi'in tabi'ut tabi'in dan para ulama yang mengikuti manhaj mereka dengan mengikuti kajian-kajian ta'lim hati kita akan senantiasa tersiram kita pun terus diingatkan dan diingatkan tapi ketika kita telah mulai lengser dari majlis ta'lim ketika kita telah mulai enggan pergi ke majlis ta'lim di sanalah hati akan gersang dan setan pun kemudian akan mengikuti dia sehingga akhirnya dia pun menjadi orang-orang yang sesat ia dan billah. al Islam a'azzani Allah. Terlebih di zaman fitnah ini ya akhi. Ketika setan dan bala tentaranya begitu kuat menggoda hamba, fitnah merajalela, kemaksiatan di mana-mana, kebid'ahan, kesyirikan, khurafat, demikian pula syubuhat, janganlah Anda bertanya. Sangatlah butuh kita kepada ilmu yang bisa menyelamatkan agama diri kita. Sangatlah kita butuh ya akal Islam. Bagaimana kita beribadah kepada Allah. Bagaimana kita menyelamatkan diri kita dari fitnah. Demikian pula dari godaan syaitan. Maka dengan keilmuan itu seorang hamba tentu akan selamat. Tentunya ilmu yang tidak dikotori oleh hawa nafsu. Tentunya ilmu yang tidak dikotori oleh syahwat. Karena ketika ilmu dikotori oleh oleh hawa nafsu, di sanalah terkadang ilmu tidak bermanfaat. Iya dan billah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid.